Kita lanjutkan pembahasan kita dari bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih pada hadis yang pertama itu hadis Abu Malik Al-Asy'ari Al radhiyallahu taala anhu. Kita telah jelaskan kandungan-kandungan dari hadis ini dan masih tersisa di akhir dari hadis. Jadi sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika." Kullu nasiyatu fabai'un nafsahu famuqikuha au mubikuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'an itu hujah untuk kamu atau dia adalah hujah atas kamu. Apa perbedaannya? Al-Quran itu hujah, hujah untuk kamu dan hujah atas kamu. Kalau di dalam bahasa Arab itu huruf lam ini laka. Laka itu artinya kamu ya. Makanya laka kalau pakai lam itu menunjukkan untuk penggunaan yang baik-baik kalau ala itu bisa digunakan untuk yang jelek. Ini penggunaannya. Sama seperti kita mendoakan orang yang menikah. Apa doa orang menikah? Kalau kita datang kepada orang menikah. Doanya adalah Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin artinya barakallahu laka semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi untuk kamu artinya di masa kamu berada di atas kebaikan wa baraka alaika ala atas kamu dan semoga Allah memberkahi juga atas kamu ketika kamu mendapat kesulitan yang mendapat cekcok mungkin dalam rumahnya. Ini pakai ala ya, ala alaika. Ini ya banyak yang digunakan hal yang seperti ini. Jadi di sini Al-Qur'an hujjah laka. Dia adalah hujjah untuk kamu. Apa maknanya? Maknanya adalah Al-Quran itu hujah untuk kamu Artinya dia akan membela kamu Jadi Al-Quran ini nantinya Dia akan menjadi hujah sebagai pembela kamu di hari kiamat. Ini Al-Quran sebagai hujah untuk kamu. Dan Al-Quran hujah tulaka. Dan Al-Quran itu hujah untuk membela kamu. Dan kalau disebutkan Al-Quran hujatun alaika. Al-Quran itu adalah hujah atas engkau. Artinya Al-Quran itu menjadi musuh bagi kamu nantinya. Artinya Al-Quran itu akan menuntut kamu, akan menghujahi kamu di mana? Di akhirat. Ini Al-Quran. Dan kalau kita ingin melihat hadis ini bahwa Al-Quran itu sebagai hujah untuk kita dan dia bisa menjadi menghujahi kita, maka perlu kita kenal Al-Quran dengan baik. Karena itu kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai hujah untuk kita, pembela kita, maka pelajarilah Al-Quran. Karena Al-Quran itu petunjuk hidup. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran. Al-Quran itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, kitabula kitabul la raiba fih." Hudan lil muttaqin. Alif Lam itulah al Alkitab Maksudnya Al-Quran La raibafi Sama sekali tidak ada keraguan di dalam Al-Quran Kemudian Dia adalah sebagai petunjuk Lil mutakin Bagi orang-orang yang bertakwa Karena itu Al-Quran Itu tidak ada keraguan di dalam isinya Maka seorang hamba tidak boleh ragu terhadap isi Al-Quran dia tidak boleh ragu terhadap isi Al-Quran. Karena itu orang yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai hujah dia, pembela dia, jadikan Al-Quran itu tidak boleh kita ragu terhadap isinya. Dan isi Al-Quran dari awal sampai akhir itu berlaku terus sepanjang zaman. Karena dia adalah sesuatu yang telah sempurna, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Dan Al-Qur'an ini sebagai apa? Allah turunkan sebagai petunjuk hidup. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Apa sebut, apa tujuan di Al-Qur'an itu diturunkan? Hudan linnas. Sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. Dan Al-Qur'an juga penjelas terhadap petunjuk itu wal furqan dan dia pembeda. Ini perhatikan, Al-Qur'an itu yang pertama sebagai petunjuk hidup. Dan yang kedua Al-Qur'an sebagai penjelas bagi petunjuk itu. Karena itu kalau kita ingin memahami isi Al-Qur'an, jangan ambil satu ayat saja. Tapi baca dulu ayat yang lainnya. Ya, lihat kisahnya di dalam penjelasan ayat tersebut. Karena itu ayat itu dijelaskan lagi dalam ayat yang lain. Ya kalau kita misalnya melihat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba itu tidak disebut sekaligus pengharaman riba. Tetapi di dalam Al-Qur'an itu diharamkan riba itu tiga kali turun ayat baru haram riba. Makanya orang yang mengambil ayat yang tidak mengharamkan dibilang tidak haram. Mana ada haram? Ya, karena itu Al-Qur'an itu dia penjelas terhadap petunjuk itu ambil ayat yang lain di dalam ayat yang lain dia menjelaskan ayat tersebut ini perlu dipahami ya jadi Al-Quran itu diambil dulu setelah kita melihat inti dari isi Al-Quran tersebut maka kita akan mendapatkan petunjuk kemudian disebutkan sini wal furqan apa furqan pembeda makanya orang yang betul-betul berhujjah dengan Al-Quran yang mempelajarinya. Maka Al-Quran ini akan menjadi furqon, menjadi pembeda. Dan tidak bisa sama orang-orang yang betul-betul mempelajari isi Al-Quran, dia baca dari awal sama akhir Al-Quran, dilihat hukum-hukum di dalam Al-Quran, beda dengan orang-orang yang hanya mengaku berAlquran, Tapi dia tidak pernah pelajari isi Al-Quran dan tidak meyakini bagaimana dia mau mengamalkannya. Kan begitu ya? Bagaimana dia mau mengamalkannya? Ini hal yang harus diperhatikan. Karena itu Al-Quran ketika kita ambil dia sebagai petunjuk hidup, maka hidup kita ini akan mendapatkan berkah. Karena Al-Quran itu diturunkan dari yang maha berkah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia diturunkan pula pada bulan yang berkah. Dan Al-Quran itu disebutkan Al-Quran itu adalah hudan. Ya, kemudian dia syifa. Apa syifa? penyembuh, obat dia. Dan penyembuh ini sebutkan terhadap apa yang ada di dalam dada. Ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan terhadap perkara ini. Jadi Al-Quran itu sebagai sifat penyembuh. Kan itu orang yang memiliki sakit di dalam jiwanya, apakah dia memiliki sakit jiwa, atau memiliki sakit pikiran, atau dia memiliki sakit rezeki, ya yeah, ada sakit rezeki, rezekinya kurang, jadi sakit juga dia. Itu ada dalam Al-Quran semua ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu menjadi obat bagi dia. Karena itu orang yang kadang hidupnya tidak menentu, tidak tenang kehidupannya. Coba dia kembali kepada Al-Quran, maka akan didapati di situ obat. Dan Al-Quran itu juga rahmat bagi umat Islam. Siapa yang betul-betul kembali kepada Al-Quran, maka dia akan menjadi rahmat, akan menjadi rahmat. Dan Al-Quran juga akan mengangkat derajat manusia. Dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan Al-Qur'an. Dan di akhirat juga dibedakan dengan Al-Qur'an. Karena itu di sorga orang itu diangkat derajatnya karena Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an. Dan orang yang membaca Al-Qur'an akan diberi pahala. Satu huruf dia baca Al-Qur'an itu diberi berapa? sepuluh pahala. Satu huruf ya satu huruf. Apalagi kalau dia belajar membaca takakak kak kata Nabi artinya eh, dia a, a, gitu. Ini juga dapat dua pahala malahan. Kalau dia masih belajar ya masih belajar. Misalnya eh, ar-Rahim itu dapat dua pahala dia. Malah dapat dua pahala. Pahala dia belajar dan pahala dia membaca. Kebaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu hurufnya dibalas sudah. Ya sepuluh Dikali berapa huruf? Bismillah itu bukan dihitung dia satu huruf, tetapi dihitung dia banyak huruf. Ba satu huruf, sin satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah ya, Al-Quran nih. Karena itu kita sebutkan dalam Al-Quran itu sebagai sifat dia, sebagai penyembuh. Allah sebutkan dalam Al-Quran juga. Sifaun lima fis sulur. Dia adalah obat terhadap apa yang ada di dalam dada. Karena itu kalau sesak dari kita terjadi banyak masalah. Jadikan Al-Quran sebagai hujah untuk kita. Kita baca Al-Quran, buka saja Al-Quran dimanapun dibaca Al-Quran, maka dia pasti akan menjadi obat. Ambil Al-Quran, tidak usah dilihat surat apa, buka saja sembarang, silakan baca. Maka kita akan mendapatkan ilmu di dalamnya, dan kita juga akan mendapatkan obat bagi hati kita akan terjadi ketenangan. Kenapa seperti itu? Sebab Al-Quran itu kalau diturunkan di gunung pun gunung akan hancur. Ya, kalau anzal nahadal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Jika andaikan kami turunkan Al-Quran itu pada gunung, ya di atas gunung terhadap gunung diturunkan Al-Quran ini maka pasti kamu akan melihat dia itu akan takut kepada Allah SWT dia akan hancur ya Al-Quran ya Masya Allah karena itu hati manusia itu lebih lembut daripada gunung Kalau diturunkan Al-Quran dia tidak bisa mendapatkan kebaikan ini menunjukkan hati itu mati betul hati itu mati mati betul karena itu disebutkan juga di dalam surah Al-Baqarah apa? Ada disebutkan hati mereka itu bagaikan batu. Bahkan dia lebih keras daripada batu itu. Ini orang yang betul-betul sudah mati hatinya. Itu bahkan dia lebih keras daripada batu hatinya karena tidak bisa menerima Al-Quran dia, tidak mempan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada sama sekali pengaruhnya. Tidak ada sama sekali pengaruhnya. Ini hal yang harus dicek ya pada diri kita. Karena itu Rasulullah SAW disebutkan juga di dalam Al-Quran pernah beliau itu mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Robbi inna qaumi takhadul nama juro, Wahai Robku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan al quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Mahjur itu artinya dihijrah ya. Hijrah itu apa artinya? Berpindah dari tempat ke tempat lain, pergi, meninggalkan. Makanya mahjur itu sesuatu yang ditinggalkan. Dihijrahi. Ini mengadu Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Karena itu orang yang dibacakan Al-Qur'an tidak mau mendengar disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Quran Am ala qulubin aqfaluha Tidakkah mereka itu mau mendataburi memperhatikan isi Al-Qur'an atau di hati mereka itu ada gembok-gembok yang mengunci? Bagaimana? Al-Quran itu kalau ditadaburi kita akan mendapatkan ilmu yang tidak tidak pernah kita dapatkan. Kita akan mendapatkan ketenangan yang tidak pernah kita dapatkan. Dan itu Al-Quran itu sesuatu yang anaknya menjadi bacaan kita setiap waktu di mana kita punya waktu baca. Karena itu kita lihat ya orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Rasulullah SAW mereka itu nampak kehidupan mereka memang dengan Al-Quran. Ya penduduk Yaman itu mereka di mana-mana kita selalu melihat Al-Quran mereka itu. Yang tukang mabuk saja itu ada Al-Qur'annya dia, Bapak. Kalau orang-orang nyaman itu mabuknya dia pakai daun kot namanya. Kot itu dikunyah dia, dikunyah masuk ini. Nanti dikunyah lagi ditaruh ini. Nanti bawa minum ya supaya masuk di dalam tubuhnya. Itu sejenis ganja. Tapi jenis ringan masih, masih sadar dia. Ada Al-Quran sebentar nanti baca lagi Al-Quran. Jadi ini keluarkan dulu bungkus dengan tongan disimpan. Baca Al-Quran dulu, sholat baca Al-Quran dulu. Nanti itu dimakan lagi. Masya Allah ya. Di mana-mana mobil itu mobil angkutan, mobil apa? Ada Al-Quran ditaruh di situ. Sambil menunggu penumpang buka Al-Quran dulu, baca Al-Quran dia, cuek saja dengan orang. Karena duduk-duduk di trotoar, duduk-duduk di bawah pohon di tanah situ, baca Al-Quran dia. Pedagang-pedagang itu baca Al-Quran, tidak ada pembeli. Hidup mereka dengan Al-Quran. Memberikan ketenangan ya Al-Quran itu. Dibaca itu nikmat. Karena itu kalau kita stres, nggak usah pusing. Ya, orang stres itu pusing ya. Artinya kalau saya stres itu jangan dipusing terus. Ambil Al-Quran baca saja. Baca itu akan nikmat itu, nikmat sekali. Kalau kita sedang baca Al-Quran, satu lembar memang berat, terus berat, satu halaman terus. Coba buka lagi, baca lagi terus, baca lagi. Ah, dia akan semakin nikmat. Dia akan semakin nikmat. Dia akan semakin nikmat. Terus akan nikmat. Coba hari ini kita baca, nanti sore baca lagi. Mau tidur coba baca lagi. Besok pagi baca lagi. Maka kapan kita tidak membaca itu rasanya hilang. Akan muncul keinginan terus. Itu sifatnya Al-Qur'an. Tapi kalau ditinggalkan satu kali, oh nanti saja. Nanti oh nanti lagi. Oh nanti lagi. Hilang itu. Hilang. Akan semakin menjauh. Karena itu kalau kita ingin merasakan baiknya diri kita mendapatkan rahmat dengan Al-Quran baca setiap mau sholat baca saja satu lembar atau dua lembar tidak terasa ya karena kalau Al-Quran itu yang cetakan Madinah itu satu jusnya itu 20 lembar e, eh, 10 lembar ya 10 lembar 20 halaman kalau kita baca habis sholat subuh kita baca saja dua lembar berarti satu hari dapat berapa satu jus ya satu juz. Misalnya habis sholat subuh atau sebelum sholat subuh kita sudah sholat sunat apa menunggu ah, komat baca dulu baca satu halaman kita lagi sebelahnya sudah komat orang nanti sih tambah lagi setelah sholat nggak terasa itu nanti duhur juga begitu asar juga begitu maghrib juga begitu isya juga begitu atau belum tidur sudah satu juz kita baca satu hari satu bulan berapa tiga puluh juz kalau dua bulan enam puluh juz ya yeah. Ini orang yang punya Al-Quran lebih dari 30 juz katanya. Oh, kita banyak banyak juz kita. Kan 30 juz. Kalau kita dua kali tamat 60 juz ya. Artinya di sini itu tetap diulang. Bukan artinya Al-Quran itu bertambah ya. Jelas ya? Ini masya Allah ini Al-Quran kalau dibahas pembahasan tentang Al-Quran ini betul-betul jamaah sekali dia obat Ingat ya, Al-Quran itu ketika kita baca ada makna di dalam Al-Quran itu itu harus yakin apa tadi? La roibafi. Sama sekali tidak ada keraguan. Kenapa kita terjemah sama sekali tidak ada keraguan? Karena la di sini disebut dengan la nafiyatun lil jins. Lam yang menafikan seluruh jenis bentuk. Apa jenis yang setelahnya itu? Roib. Roib ini dia tunggal, tidak ada alif lam. Nah, tapi dia tidak ada alif lam tapi tidak ditanwin juga. Kalau tanwin itu apa? Misalnya kita katakan Muhammadun, un, ya kan? Muhammadan, Muhammadin itu tanwinnya. Tapi kalau kita baca Muhammadu, du saja tidak dun, itu namanya tidak ditanwin. Paham ya? Tidak ditanwin. Jadi la raiba, raiba. Tanwin atau tidak? Tidak ya. Harusnya dia roiban kan begitu. Tapi kenapa dia baca a sementara tidak ada alif lam di depannya? Menunjukkan bahwa lamnya di sini dia menafikan seluruh jenis. Seluruh jenis ada keraguan itu la raiba, sama sekali tidak ada keraguan. Kapan ada muncul sedikit pun keraguan harus ditiadakan. Jadi memang makanya kalau kita paham maknanya diterjemah itu sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun juga. Pada Al-Qur'an. dalam Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tidak mungkin kita bisa menjadi orang bertakwa kecuali dengan Al-Qur'an petunjuknya. Kalau orang meninggalkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran tidak mau terima, apakah dia menjadi orang bertakwa? Tidak bisa. Walaupun dia merasa orang yang bertakwa. Dan dia tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa kalau dia tidak mau kembali kepada isi Al-Quran. Nyata Al-Quran perintahkan seperti ini. Akimis sholat. Tegakkan sholat. Kenapa dia tidak mau tegakkan sholat? Sementara dia ingin mengatakan dirinya orang bertakwa. Ya, yeah. Siapa yang menyangka bahwa dirinya lebih mulia dari saudaranya yang lain, sementara dia tidak pernah sholat, tidak pernah belajar agama, tapi mengejar dunia saja. Apakah dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Baca Al-Quran, Allah sebutkan bahwa Al-Quran menyebutkan Inna akramakum Inna Allahi atkakum Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu siapa? Orang yang paling bertakwa yang dihitung, bukan yang banyak kartanya bukan yang jago juga. Dalam Islam itu yang jago itu tidak dihitung dengan kuatnya badannya, tapi orang yang jago itu orang yang kuat bersabar. Ini ada hadisnya ya dalam bab sabar. Dan itu kata Nabi, bukanlah orang yang jago, karena ada orang bergulat begitu, menang dia, bangga dia. Kata Nabi, bukanlah orang yang jago itu orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang jago itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Mana ini kejagoan kita di sini? Hah? Mana kejagoan kita? Orang yang mampu menguasai dirinya kapan ini? Indal ghadab. Ketika dia marah, dia mampu kuasai dirinya. Nah, ini orang kuat ini. Orang kuat dalam Islam. Mampu dia menahan juga dirinya untuk tidak melakukan maksiat. Mampu dia bertahan terus sabar dalam melakukan ketaatan. Ketika dapat musibah, mampu dia bersabar, berharap pahala dari Allah. Itu orang kuat. Di situ kalau mengukur orang kuat. Beri orang kuat, preman, sedikit-sedikit pukul orang, sedikit sana. Tapi dia baru kurang uang saya tidak tahan dia. Aduh, hari ini ini nak merokok nih. Mana lagi uang? Sini kamu, kasih saya uang. Ini tidak kuat namanya orang ini. Tidak bisa dia menahan liurnya. Ya, orang tidak kuat. Tapi perhatikannya Al-Quran ini memang ada kisah ya. Nah, ini cerita lagi. Bagus ya, dalam sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ada kisah seorang budak, tapi budak ini mulia dia. Mulianya dia bukan dengan hal yang lain, tapi dia mulia karena Al-Quran. Karena Al-Quran. Ya ada Nafi ya, Nafi Ibn Haris itu bertemu dengan Umar di Usfan. Ini disebutkan dalam riwayat Muslim. Jadi si Nafi ini ditugasi oleh umar dia sebagai gubernur di satu tempat. Maka setelah itu Nafi ini pergi ya. Kemudian ketemulah dengan Umar di daerah namanya Usfan. Dan sementara si Nafi tadi ditugaskan oleh Umar untuk apa? Untuk menjadi pemerintah di Mekah. Maka setelah Umar ini bertemu dengan Nafi Ibn Harith, maka Umar berkata, tak Malta ala ahli wadi?" Siapa yang kamu tugaskan di ahlul wadi sana? Di penduduk lembah sana, maksudnya di tempat kamu bekerja sana. Siapa yang kamu tugaskan untuk menggantikan kedudukanmu? Maka Nafi mengatakan Ibnu Abza. Ibnu Abza. Maka Umar berkata, Waman ibnu Abza, siapa itu ibnu Abza? Kola maulan min mawalina. Maula min mawalina. Dia itu adalah maula dari maula maulanya kami. Ya maula itu budak ya dulunya. Kemudian datang orang yang membebaskan, misalnya saya bebaskan budak, maka dia itu maula saya. Begitu ya? Karena saya membebaskan. Itu maula. Dia budak dulunya. Maka dibebaskan oleh Nabi, maka dia maulah. Maka siapa yang kamu tugasi kata Umar? Katanya maulah apa? Ibnu Abza. Siapa itu Ibnu Abza? Dia adalah maula dari maulanya kami. Dari maula maulanya kami. Maka Umar berkata, "Fastakhlafta alaihim maula?" Nah, ya. Kamu menjadikan penggantimu untuk masyarakatmu di situ seorang maula, seorang bekas budak. Maka dia pun berkata, kata Nafi, innahu qari'un li kitabillah azza wa jalla wa innahu alimun bil fara'id. Sesungguhnya dia itu si Ibnu Abza itu dia adalah qari'un li kitabillah. Artinya orang yang ahli dalam Al-Qur'an ini. Qari itu artinya pembaca, li kitabillah terhadap kitab Allah. Artinya dia orang yang ahli dalam Al-Quran. Wa innahu alimun bil faraid. Dia itu orang yang alim, punya ilmu terhadap ilmu warisan. Maka setelah itu pun Umar mengatakan, qala Umar, amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allah yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kata Umar, ya, Adapun sesungguhnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini dengan Al-Qur'an ini sebuah kaum dan Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan sebuah kaum dengan kitab ini juga. Dengan Al-Qur'an. Karena itu kalau kita ingin diangkat ya masyarakat kita dengan kebaikan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Lihat ini dia maulai ya. Bekas budak. Tapi dia dijadikan pemimpin, pengganti gubernur ini karena dia orang yang alim terhadap Al-Quran bisa dipercaya makanya Umar pun menyebutkan hadis ini sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini sebuah kaum dan Allah Subhanahu Wa Taala akan merendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Quran ini pula jadi kalau Al-Quran ini kita pelajari dia akan menjadi hujah bagi kita membela kita tapi kalau kita tinggalkan Al-Quran dia itu akan menghujahi kita akan memusuhi kita. Akan merendahkan lihat ini kau direndahkan kenapa? Al-Qur'an itu menjadi hujah apa menghujahi mereka. Bukan menjadi hujah untuk mereka. Apa? Bukan menjadi hujah untuk mereka. Paham ya? Ini Al-Qur'an. Karena itu Rasulullah menyebutkan sini wal Qur'an hujatul laka au alaika. hujatul laka au alaika. Ini Al-Qur'an. Masya Allah ya Al-Quran ini ada sebuah kisah teman ini, teman. Sampai hari ini masih hidup dia. Dia dulu orang stres. Tapi dengan sebab Al-Qur'an terobati stresnya dan dia menjadi orang yang tenang. Kisahnya dia orang yang perantau Malaysia dulu. Kemudian dia pulang ke Indonesia ingin mendaftar menjadi orang yang bekerja di kapal pesiar. Suatu kebanggaan dia rasakan waktu itu kalau bekerja di kapal pesiar ya, keliling dunia. yang membawa minyak dan lain sebagainya. Maka dia sudah masuklah ke tempat pelayaran begitu, bikin surat-surat, kemudian dia pergi ke Jakarta. Sudah dia masukkan lamarannya. Maka dia masukkan lamaran dia tunggu sampai satu bulan di situ. Dia tunggu sampai satu bulan, berharap emang ini secara persiapan sudah pasti diterima maka setelah itu pun yang sudah yang hasil uangnya dari itu habis sudah dia gunakan dan dari Malaysia itu sudah mendaftar di situ juga nah, perhitungan dia sudah akan bisa masuk ini maka setelah itu dia cek lagi datang ke sana ternyata belum juga kata petugasnya kalau tidak habis katanya berkas yang di atas ini maka punya kamu tidak akan dilihat Artinya dia ini akan dilihat bisa diangkat ini kalau punya uang. Ya. Kalau punya uang. Benar ada orang-orang yang belakang yang mendaftar katanya sudah berangkat. Oh, saya kenapa belum terus ini? Pada saya yang sudah duluan lama. Makanya ketika dia datang kata petugasnya, katanya ini tempat kami di bawah jauh masih banyak di atas sini. Tidak bisa ini diangkat ini. Kalau tidak ada fulus, ya. Tidak ada fulus. Maka stres dia, wah wow, stres betul. Pokoknya katanya sudah dunia tidak tahu lagi bagaimana keadaan dunia ini. Anak-anak harapannya apa? Uang sudah habis, ini tinggal di Jakarta. Akhirnya dia bingung, bingung bingungnya stresnya itu, tidak tahu kemana arahnya dia. Jalan saja tidak tentu arah, masuk di mall, masuk di Gramedia, nah, begitu. Ada toko toko buka kan? Gramedia ya. Akhirnya jalan-jalan-jalan itu. Dapat Al-Quran terjemah yang kecil dulu begini, Al-Quran terjemah. Dia buka Al-Quran itu, nah, dia baca. hari itu Sudah lama dia baca tidak terasa berjam-jam di situ dia baca pulang. lagi. Besok datang lagi dia baca lagi pulang lagi. Besok baca lagi dia baca pulang lagi. Akhirnya sampai satpamnya saya sangat kenal dengan dia. Setiap hari datang ke sana. Tidak tahu katanya selesai saya baca itu dari awal sampai akhir saya baca. Terjemahnya saja saya baca katanya. Saya baca dari awal sampai akhir. Kemudian saya baca lagi sama awal sama lagi. Kenapa makin tenang terus? Saya baca lagi katanya semakin tenang. Akhirnya sampai itu semua itu dilupakan katanya. Nikmat sekali dia rasa sudah membaca Al-Quran. Padahal yang dia baca apanya tadi? Terjemahannya saja. Sudah setelah itu tenang dia. Tidak berharap lagi. Sudah dia bayar pulanglah ke kampungnya dia. sampai dia. Katanya sudah tidak ada lagi pikiran terhadap yang itu tadi. ini banyak ya teman-teman yang orang-orang yang stres itu ternyata kita dia baca Al-Quran Betul-betul sembuh dia Dan itu orang yang sakit Itu dibacakan Al-Quran Dan itu kalau kita sakit, terdapat masalah Coba baca Al-Quran kembali dulu Maka Al-Quran itu akan menjadi hujah buat kita Dan membela kita, memberikan ketenangan Rahmat ya Pengobat, ya, penyembuh Apa yang ada di dalam dada Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya Ya, itu nikmat membaca Al-Quran itu tidak bisa diceritakan Kalau kita sendiri tidak pernah membacanya Dia akan kita rasakan nikmatnya kalau kita sendiri yang membacanya Kalau saya cerita, oh nikmat sekali membaca Al-Quran Bagaimana nikmatnya? Tidak bisa saya cerita Kalian bagaimana saya merasakan nikmat yang saya rasakan Saya ceritakan sama kamu Kalau kamu sendiri tidak pernah menikmatinya Kan begitu ya Sekarang makan nasi kuning Beda tidak nikmatnya? Beda. Walaupun kamu pernah makan juga dengan saya beda mungkin nikmatnya. Orang yang tidak terbiasa makan itu mungkin beda rasa nikmatnya dengan orang memang makanan hari-hari itu enak dirasa. Beda ya. Orang makan ikan kering orang bilang oh tidak enak. Tapi orang yang memang makanan ikan kering terbiasa dengan enak dirasa. Beda dengan orang yang tidak pernah merasakan. Al-Quran itu masya Allah ya tidak ada keraguan dalamnya petunjuk bagi manusia. Banyak sekali keutamaan-keutamaan Al-Quran. Karena itu Nabi tadi mengeluh kepada Allah SWT. Rabbi inna minta Quran, Quran mahjura. Wahai Rabbu, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Ditinggalkan itu tidak mau membacanya. Tidak tahu tidak mau mempelajarinya. Tidak mau meyakininya dan tidak mau mengamalkannya. Nah, itu Al-Quran itu untuk diamalkan isinya. Karena itu kalau Orang lu pernah ya ngomel-ngomel datang kepada kami. Katanya mau belajar, kalian tuh begini-begini. Akhirnya sudah pusing orang menghadapi dia. Saya bicara, saya begini saja Pak. Kalau memang kita pintar, kita merasa sudah tahu semua. Ya. Kalau kita memang betul-betul belajar, jangan kita seperti itu sok pintar. Sekarang saya tanya, kalau kita mau menyalahkan orang yang kami pelajari, mau menyalahkan, saya tanya, pernahkah kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir? Selesai isinya. Walaupun terjemahannya saja tidak pernah. Lalu kenapa kamu salahkan kalau kami mengamalkan isi Al-Quran? Ya? Yeah? Bingung dia akhirnya, tidak berani lagi bicara. Padahal ribut sekali, dikasih begini tetap dia, tidak mau kalah terus, tidak mau kalah, menyalahkan terus. Akhirnya setelah itu sudah. Yang kami baca itu Al-Quran. Kalau kamu melarang kami jangan dakwakan kesyirikan. Saya tidak, saya cuma dakwakan Al-Quran. Allah berfirman, la tusyrik billah. Jangan kamu melakukan kesyirikan. Memang dia mau diapakan ini ayat Al-Quran? Ya tidak. Allah berfirman, Inna Allah la yakfiru ayyusroka Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ini mau diapa ini? Ayat Al-Quran. Ya tidak. Lalu bagaimana juga Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain. Misalnya, Innahu mayyushrik billah haram Allah alaihi jannah. Siapa saya melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan baginya sorga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Ini mau diapakan ini ayat? Dari awal sampai akhir, masya Allah, baca itu terus keluar ayat. Sekarang nafat syirik ini mau diapakan nafat ini? Memang mau diterjemah. Jangan kamu makan pisang, misalnya ya. <laughs> Karena ada orang misalnya sakit apa dia tidak supaya orang tidak laku jualan pisangnya dia buatlah hadis palsu jangan kamu makan pisang tapi makanlah kamu mangga supaya laku mangganya dia ini makin bikin hadis palsu namanya kalau Al-Quran tidak dipalsukan tidak bisa dipalsukan biar dibakar itu semua Al-Quran tidak bisa hilang karena penghafal Al-Quran banyak mana saya tanya kitab-kitab yang dihafal oleh manusia kecuali Al-Quran 30 juz itu Al-Quran bisa dihafal orang santai keluarkan isinya itu petunjuk hidup namanya. Jadi kalau kita ingin dapat ilmu banyak, baca saja. Masalah kapal tenggelam saja itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Masalah memasak ikan haruan tuh kayak apa? Hah? Masak habang kah? Mau direbus kah? Mau dibikin salai kah? Ada dalam Al-Qur'an. Nah, kayak apa nih, Bang? Ada dalam Al-Qur'an juga, kayak. Mana Ustaz ini pendusta Ustaz nih? kada orang kada berusta bujur eh. nah kayak apa tuh ada kisah cerita lagi hmm. ini memang sedang cerita ini jadi Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin pernah cerita ada orang duduk di restoran makan orang kafir duduk bersama seorang alim di restoran dia tanya ini orang Islam bukankah di dalam Al-Quran itu katanya. Apa? Di dalam agama kalian. Semua perkara telah diajarkan? Kata seorang alim itu, iya. Semua telah diajarkan di dalam agama kami. Sudah lengkap aturannya. Sampai yang tentang makanan di atas meja makan ini, kata orang alim ini, iya. Bingung dia. Masa tentang masalah yang ada di atas meja makan saja ini. Ada ajarannya dalam Al-Quran, ada petunjuknya. Heran dia. Sudah orang alim ini panggil kokinya, ya tukang masaknya. Tanya sudah semuanya bagaimana bikinnya apa sudah. Itu dia bilang. Ya karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fas'alu alu dzikri in kuntum la ta'lamun." Ini perintah Al-Qur'an. Tanyalah kepada ahlu dzikri, orang yang mengetahui. Kalau kamu tidak mengetahui, kalau tidak tahu masak habang, jangan disalahkan orang tidak enak. Belajar dulu. Ya kan tanya kepada ahli ahlinya. Bikin nasi kuning enak tanya ahlinya. Ini perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran. Menunjukkan kelengkapan Al-Quran itu. Berarti ada ya? Bikin donat? Ada juga. Perintah dalam Al-Quran. Itu Al-Quran itu lengkap dia. Tidak ada yang kurang. Siapa yang menganggap kurang? Berarti dia mendustakan Allah. Apa firman Allah dalam Al-Quran? Tentang Al-Quran ini apa firman Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati waraditu lakumul islama dinan. Hari ini saya telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, dan saya telah cukupkan nikmatku atas kalian dan saya ridho Islam itu sebagai agama bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan. Kalau Allah yang telah menyebutkan sempurna, pantaskah kita mengatakan kurang? Hah? Kita harus yakin ayat ini Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Ingat tadi ayat ya. Ini ayat pertama dalam surat Al-Baqarah. La raibafi. Sama sekali tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Hudan lil mutakin. Dia akan menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau orang tidak bertakwa, memang pantas dia tidak percaya dengan Al-Quran. Tapi kalau dia ingin menjadi orang bertakwa, kalau sudah merasa bertakwa, harus tidak ada keraguan dengan isi Al-Quran. Bahaya ya kalau ragu kita terhadap Al-Qur'an ini. Karena itu setelah apa namanya? Al-Qur'an ini Allah Subhanahu taala yang menyempurnakannya, Allah sebutkan lagi, saya pun telah cukupkan nikmatku atas kalian dengan Al-Qur'an agama kita. Dan saya ridhoi agama itu sebagai kali apa? Untuk agama bagi kalian Islam itu sebagai agama bagi kalian. Situlah letak keridhaan Allah. Kalau kita ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama kita. Kalau kita kembali kepada agama kita tidak bisa kita kembali kepada agama kita kecuali mempelajari isi Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an sebagai hujah untuk kita, membela kita nanti dia. Ini Al-Quran ya. Dan itu kalau orang ingin ceramah agama, dia kembali kepada Al-Quran, masya Allah, itu hujah yang dia miliki. Adapun dia berbicara bertentangan dengan isi Al-Quran itu Al-Quran nanti akan menghujahi dia, akan merendahkan dia. Karena itu orang kalau ada yang mencela Al-Quran, mencela isi Al-Quran yang kita pelajari, mencela isi Al-Quran yang kita amalkan, santai saja, santai saja, tunggu saja. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan biarkan orang seperti itu. Ini keyakinan ya, harus kita yakini seperti itu. Dan itu Al-Quran kata Nabi hujatun laka au alaika. Karena itu ini akan ada daurah ini di Makassar ini teman kita dia bagus materinya. Sangat merugi orang yang membiarkan Al-Qur'an itu berdebu. Artinya tidak pernah dibaca. Hari ini, hari ini ini acaranya. Ya. Katanya sangat judulnya itu bagus. Jadi sangat merugi orang yang membiarkan Al-Qur'an itu hanya berdebu. Begitu artinya berdebu dibiarkan tidak dibaca, simpan saja. Itu kalau lihat ya Al-Quran itu banyak debunya, sudah banyak Ya ada tai cicaknya di situ menunjukkan kalau quran tidak pernah disentuh itu. Padahal dibeli di Mekah juga. Hmm. ini iya kan? Jadi Al-Qur'an itu memang petunjuk hidup ya. Kalau kita baca setiap hari, maka kita setuju tidak? Kalau setiap hari kita harus membaca Al-Qur'an. Hah? Setuju ya? Bukan saya yang suruh ini, saya, saya anjurkan saja. Itu masing-masing nanti akan merasakan. Karena hidup manusia itu masing-masing ya. Saya memberikan pelajaran, bukan saya mencari macam-macam dari kalian. Sudah selesai saya sampaikan urusan saya dengan Allah, urusan kalian dengan Allah. Kalian sudah tahu ilmunya, kalau kalian ingin rasakan nikmatnya, diamalkan, baru terasa. Kalau tidak terasa, kalau tidak diamalkan, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Paham ini? Baik, kita setuju ya? Kita setuju. Tekad saya akan coba. Begitu harusnya. Saya ingin rasakan Al-Quran itu dari awal sampai akhir saya baca terjemahannya supaya saya paham. Ini enak dia. Karena itu Masya Allah kalau kita baca Kita akan dapati ilmu yang tidak pernah kita dapati Sebab Al-Quran itu kalau kita baca satu kali Kita ulang lagi baca Kita dapati faedah lain lagi Ada seorang ulama Dia hanya membahas surah Al-Fatihah saja Al-Fatihah itu tahun ini dia keluarkan banyak faedah Nanti tahun depan dia bahas lagi Al-Fatihah Banyak lagi faedah yang keluar Tahun depan dia bahas lagi lebih banyak lagi Beda dengan faedah yang sebelumnya Soal isi Al-Quran memang dalam sekali, tidak pernah habis digali, tidak pernah habis digali. Kemudian dikatakan di sini hujatun ala raka atau hujatun alaika. Karena itu di akhirat nanti Al-Quran ini menjadi syafaat bagi kita, memberi syafaat. Al-Quran memberi syafaat. Bahkan orang yang telah berada di sorga akan diangkat terus kedudukannya dengan bacaan Al-Qurannya. Allah katakan, ikra. Ya bacalah. Terus suruh Allah baca, maka engkau kata Allah Subhanahu wa taala apa? Rasulullah sebutkan akan berada di derajat dari akhir apa yang kamu baca. Jadi kalau dia baca lagi Al-Quran, diangkat lagi derajatnya. Dia baca, diangkat lagi derajatnya. Sampai mana derajatnya nanti? Sampai akhir bacaan Al-Quran ini. Insya Allah, insya Allah ya. Berharap kita ingin betul merasakan. Rindu ingin mendapatkan hal itu. Begitu orang itu. Tapi dimaklumi ya, kadang kesibukan anak istri, kadang saling tidak mengingatkan, itu memang membuat kita lupa dengan agama ini. Ini bukan kita saja, para sahabat ada. Ya sahabat itu Hamdalah ya, Hamdalah ini ada juga di Rasulullah disebutkan hadisnya. Makanya Rasulullah juga saya katakan kemarin apa? Di awal-awal pertemuan, hendaknya setiap penuntut ilmu memiliki kitab Darussulihin. Ya terjemahnya dia beli. Dia baca saja terus baca gitu atau yang cara membaca yang bagus bagaimana kemarin? lihat daftar daftar isinya. Kemudian dia baca, dia akan mendapati banyak sekali faedah setelah Al-Quran tadi. Baik, maka Hantolah datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Hantolah ini telah munafik. Kenapa? Wahai Hantolah, wahai Abu Bakar, kita ini kalau duduk di sisi Nabi SAW, kita diingatkan dengan sorga dan diingatkan dengan neraka. Sungguh, seakan-akan sorga dan neraka itu di depan mata kita. Tapi kalau kita kembali katanya ke keluarga kita, kembali kepada dunia kita, pekerjaan kita, lupa itu. Wahai hantolah kata Abu Bakar, saya juga demikian. Lihat ya, manusia yang mulia ini. Begitu mereka, saya juga demikian. Akhirnya mereka pun datanglah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sungguh hantolah ini telah munafik. Hantolah telah munafik. Ada apa, wahai hantolah kata Rasulullah? Ya Rasulullah, sungguh kalau kami berada di sisimu Kamu sebutkan dengan sor tentang sorga dan neraka Maka sesungguhnya itu seakan-akan berada di depan mata kami Kami lihat sorga itu dan neraka Tapi kalau kami pulang ke rumah kami Berkumpul dengan keluarga kami dan kami sibukkan dengan pekerjaan kami Lupa ya Rasulullah Lupa Maka sungguh kata Rasulullah Jika kalian senantiasa Seperti yang kalian berada di sisiku Maka para malaikat akan menyalami kalian Walaupun kalian berada di pasar kalian, di tempat tidur kalian, dan di jalan kalian. Masya Allah ya. Kalau kita selalu jaga itu ingat terus surga, ingat neraka, ingat surga, ingat neraka, ingat mati. Ini masalah ini kebaikan yang akan banyak sekali di dalam kehidupan kita. Ya karena itu Rasulullah ingatkan apa? Aksiru apa yang aksiru? Perbanyaklah. Aksiru min dzikri hadhimil al maut. Perbanyaklah kata Nabi mengingat kematian. Apa pengingat penghancur kelezatan yaitu kematian. Ini bagus nih kalau bikin daurah tentang apa? Kematian ya. Ini barusan kita kemarin bikin daurah. Judulnya bersiaplah menjawab pertanyaan alam kubur. Masya Allah. Dua jam. Bagus sekali sih. Ini Nah, kematian. Jadi hujah kalau Al-Quran itu menjadi hujah atas engkau, maka kamu tidak mengamalkan isi Al-Quran, Al-Quran itu akan menuntut kamu nantinya. Karena itu Syekh Utsaimin mencontohkan Allah berfirman misalnya dalam Quran ya, akimis sholat ya wa zakat. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini ada misalnya dua orang, yang satu itu diamalkan ayat ini. Dia kerjakan sholat karena perintah Allah. Dia tunaikan zakat memang karena perintahkan dalam Al-Quran. Ini orang yang menjadi Al-Quran sebagai hujah untuk dia. Ya. Adapun yang satunya dia tidak amalkan sholat, dia tidak amalkan berzakat ini. Maka yang seperti ini Al-Qur'an ini akan menghujani dia nantinya, menjadi musuh bagi bagi dia. Kemudian di sini terakhir hadisnya kullun nasi yaqdu fabai'un nafsah famutikuha aw mubikuha. Maka setiap manusia itu berusaha. Ya ini, yaqdu itu artinya berpagi-pagi ya. Maksudnya dia untuk berusaha. Setiap manusia itu berusaha. Artinya bersegera dia berpagi-pagi fabai'un nafsahu maka dia menjual dirinya famu'tikuha au mubikuha apakah dia membebaskan dirinya maka dia membebaskan dirinya atau dia membinasakan dirinya Nabi sebutkan setiap manusia ini semuanya ya kulun nas kulun itu artinya setiap manusia jadi kapan dia manusia kena ini jadi setiap manusia setiap pagi begini dia sudah selalu berusaha. Apa usahanya dia? Dia jual dirinya. Dia jual dirinya. Maka dia menjual dirinya. Apakah dia membebaskan dirinya? Maka dia membebaskan dirinya dengan menjual dirinya atau dia menyengsarakan diri, membinasakan diri. Ini tiap pagi kita keluar hidup kembali siap kita. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia bangun tidur maka dia berdoa setelah sholat subuh itu ada doanya Nabi Salam senantiasa dia baca Apa doanya Nabi Sallallahu Wasallam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wa amalan mutakabbala Wa rizqan tayyibah Ini dibaca Nabi ya setelah sholat subuh Itu kan ada zikir setelah sholat Setelah ada zikir setelah sholat namanya zikir pagi Itu Nabi baca terus doa ini Disebut itu karena karena itu menunjukkan yufidul istimroh menunjukkan terus-menerus dibaca atau sering sekali. Jarang dia tinggalkan. Itu kana. Faedahnya dalam empat hadis itu awalnya kana Rasulullah sallallahu dalam Rasulullah sallallahu senantiasa dia membaca doa ini. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepada Engkau ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Tiap pagi diminta. Kemudian setelah itu minta apa? Amalan mutakabbalan. Amalan yang diterima. Supaya amalan perbuatan kita ini diterima di sisi Allah. Kemudian rizkon thayyibah, rezeki yang baik. Minta terus Nabi Rasulullah. Tiap pagi itu ada dikit pagi itu doa merenungi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya baik kehidupannya. Karena sikap orang itu pada pagi hari itu menjual dirinya. Maka dia membebaskan dirinya, maksudnya membebaskan dirinya ini dia membebaskan dari api neraka. Dia melakukan amalan-amalan yang bisa membebaskan dia dari api neraka. Dia bisa terbebas dari jerat-jerat syaitan. Bebas dari jerat-jerat iblis. Dan ingat, senjata iblis yang paling kuat dua. Untuk menyengsarakan manusia. Dan untuk membantah, menghadapi senjata iblis ini dengan pembahasan sabar. Nah, ini kembali lagi kepada pembahasan kita masalah sabar. Perhatikan ya, syaitan itu dia memiliki dua senjata, subhat dan syahwat. Ini yang banyak menyengsarakan manusia ini, syubhat dan syahwat. Apa itu syubhat? Ini senjata paling ampuhnya ya, disebutkan oleh para ulama yang Mukai membahas khusus ini dalam banyak kitab beliau. Syubhat itu kesamaan samaran Syubhat. Jadi syubhat itu diberikan masukan. Jadi diberikan masukan seakan-akan memang benar itu. Nampaknya kayaknya benar. Oh ya benar ini. Padahal itu tidak benar. Kalau kita gali sebenarnya tidak benar. Hanya nampak kebaikan. Benar nampak ini. Itu namanya apa? Subhan. Tahu ya subhan. Kata para ulama subhan itu apa? Khattafah wal qulub Subhan itu menyambar-nyambar, kuat sambarannya. Ya, subhan. Dan hati itu doifah lemah. Nah, kalau kita tidak bisa menghadapi ini subhat, salah sedikit kita kena subhat. Kena subhat. Ya tidak? Kita kena subhat kita. Apa subhatnya? Eh jangan kalau belajar agama jangan belajar kesirikan ya. Karena kenapa? Anu itu jelek. Coba lihat itu orang marah-marah banyak masyarakat. Ya, kenapa? Karena itu. Nah ini subhat namanya. Sementara Al-Quran apa memerintahkan? Itu tadi yang kita baca. Isinya dakwahnya para nabi dan para rasul itu supaya kita betul-betul menyembah Allah. Nanti pembahasannya ya, di mana la ilaha illallah. Insyaallah sebentar. Ini subhat. Atau disamar-samarkan. Atau diberikan juga, oh wanita itu kalau berpakaian itu anu, Ustaz. Kalau kita pakai memang jilbab yang seperti dituntunkan Islam yang kayak para sahabiah dulu berat. Ini kan zaman modern. Jadi itu maksud kita kita tidak meninggalkan juga, cuma dirubah bentuknya supaya lebih enak saja. Jadi ya jilbabnya kecil saja, kemudian ya di bawahnya pakai celana saja supaya enak jalan. Ya tapi orang tetap tertarik melihat bodi kamu, mungkin begitu. Itu subhat juga ya. Ya banyak sekali subhat-subhat itu, banyak. Nah, ini senjata yang pertama subhat. Kemudian yang kedua syahwat. Apa yang syahwat? Zuyina nasi, hubus syahwati minan nisa. Nah, begitu. Ini ayatnya. Zayyana linnas, dijadikan indah bagi manusia. Apa itu? hubus syahwat. Cinta terhadap syahwat. Syahwat apa ini? Minan nisa wal banin, terhadap anak-anak, apa terhadap para wanita, terhadap anak-anak, ya, terhadap kendaraan, terhadap harta, emas, perak, kebun. Banyak sebutkan. Ini apa? Syahwat ya. Syahwat. Ini senjatanya nih, kita lihat jadikan kalau kita ini. Jadi syahwat kita ikuti. Jadi kita ikuti lagi keinginan kita. Senjatanya dua ini menghancurkan manusia ini. Makanya pada setiap pagi kita ini berusaha ya. Maka dia membebaskan dirinya, dibebaskan dia dari dia membebaskan dirinya dari api neraka dan dia bebaskan dirinya dari jerat-jerat syaitan. Yang pokoknya tadi apa? Subhat dan syahwat. Bagaimana cara dia membebaskan dirinya? Dia jual dirinya, dia jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan Perdagangan, orang yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya bersedekah. Dia jual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Itu jual beli. Maka disebutkan ya, saya ingat dalam surat At-Taubah ya. Ini jual beli yang tidak pernah merugi. Apakah kalian ingin kepada jual beli yang tidak pernah merugi? Ini dia jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ini? Kita lakukan ketaatan kepada Allah, Allah akan balas kita dengan sorga. Seakan apa jual beli ya, itu jual beli yang tidak pernah merugi. Kalau memang betul-betul kita dilakukan di situ. Maka lihat setiap jiwa nanti, setiap manusia itu dia menjual dirinya. Apa? Maka dia membebaskan dirinya dari langkah setan tadi. Sekarang apa jalannya? Dia membebaskan dirinya dari dua senjata setan tadi. Apa senjata kita untuk menghadapinya? Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 24. Wajah minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru Wa kanu bi ayatina yukinun. Ini kata Ibnu Qayyim, senjata pemungkas. Bahaya ya, senjata pemungkas itu apa? Langsung menghancurkan senjata musuh. Waja'alna minhum. Allah menjadikan mereka ini imam-imam di dalam agama. Apa artinya jadi imam dalam agama? Mereka menjadi pemimpin dalam agama ini sebagai orang yang di depan dalam beragama. Ini pemimpin-pemimpin agama. Bagaimana keadaan mereka ini? Yahduna Nabi amrina. Mereka ini berpetunjuk dengan perintah kami. Kapan mereka ini bisa ini? Beri petunjuk dengan perintah kami dan mereka ini menjadi imam di dalam agama. Apa jalannya? Al sebut dua. Lama sobaru. kala mereka bersabar. Yang kedua wa bi ayatina yuqinun dan mereka terhadap ayat-ayat kami itu yakin. Nah, dua ini kata Ibnu Qayyim, sabar dan yakin itu adalah jalan untuk kita menjadi imam-imam di dalam agama. Pemimpin-pemimpin di dalam agama yang terdepan di dalam beragama. Lepas dari senjata syaitan. Sabar itu pemungkas terhadap syahwat. Jadi kalau sawat keinginan-keinginan terus diikuti itu memang tidak bisa habis ya. Anak Adam itu memang punya syahwatnya besar. <laughs> Syahwat apa dulu? Iya. Karena Rasulullah memang pernah sebutkan anak Adam ini kata Rasulullah anak Adam itu kalau diberi satu lembah emas dia cinta untuk lembah yang kedua. Ini harta ya. Kalau dia memiliki satu lembah dari emas maka dia cinta untuk lembah yang kedua. Ini dalam bab tobat, dalam Riyadus Solihin, baca hadis Di akhir-akhir bab tobat. Maka kata Nabi, wala yang la'afahu illa turab. Tidak akan ada yang menutup mulutnya itu kecuali tanah. Maksudnya apa? Tidak ada yang menghentikan dia kecuali mulutnya sudah ditutup tanah karena dia sudah dikubur. Baru dia berhenti untuk mengejar dunia ini. Paham sudah? Ini sahabat kita ini. Pada wanita juga itu sudah nikah dia, Pertama dia lihat cantik sekali istrinya apa, tapi melirik istrinya orang jelek istri saya. Ah, kan? Sawat nyalain lagi. Anak-anak juga begitu. Kepada kendaraan juga begitu. Ada lagi keluar motor baru ya. <laughs> Waduh, motor saya ini keluaran lama, ketinggalan jam. Beli lagi motor baru, jual lagi ini murah. Eh, keluar lagi baru berapa bulan? Waduh, menyesal saya beli ini, malah lagi beli baru. Ini kalau diikuti terus syahwat ini bahaya. Maka apa obatnya? Lama sobaru. Ketika mereka ini bersabar. Nah, sabar. Sabar lagi kembali pembahasan. Ini apa? Senjata melawan syahwat. Kemudian yang kedua, wakano bi ayatina yukinun. Mereka itu yakin terhadap ayat-ayat kami. Ini untuk subhan Terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yakini ayat Allah. Itu Al-Qur'an. Ini fungsinya apa? Jadi intinya apa? Yakin terhadap ayat Allah berilmu. Makanya di sini kalau diinginkan apa itu senjata melawan senjata yang syaitan, subat dan syahwat, sabar dan ilmu. Begitu. Jadi dengan ilmu ini, tapi ilmu apa ini? Ilmu Al-Quran. Kalau sebab Allah sebut, wa kanu bi ayatina. Mereka ini terhadap ayat-ayat kami yukinun. Mereka yakin. Pelajari Al-Quran terus. Pelajari hari hadis Rasulullah kita yakini. Yakini betul itu kita amalkan. Bebas dari syubhat. Kan itu kalau banyak fitnah-fitnah terjadi. Jangan terlalu banyak kita sibuk dengan fitnah saja. Tapi yang kita sibukkan diri belajar supaya kita melihat mana jalan yang benar. Jangan asal ikut-ikutan manusia. Wah, anu, Pak, ini kerjaan begini tidak bagus, sini lagi. Kita ilmui dulu. Oh, ini ternyata yang bagus. Ada yang bilang begini dan begini, yang mana yang bagus? Pelajari lagi. Pelajari Al-Quran, pelajari hadis Nabi, betul-betul dia pahami. Kemudian dia harus yakin dengan ilmu, maka ilmu itulah yang melawan syubhat. Paham tidak? Syubhat itu kesamar-samaran ya. Kesamar-samaran. Jadi mirip-mirip tapi beda. Nah, itu Subhan itu. Mirip-mirip tapi beda. Karena itu orang yang selalu tenggelam dalam Subhan, itu ada namanya warung Subhan, Warung remang-remang. Tidak jelas kelihatan ya, itu namanya kafe-kafe syubhat itu kafe remang-remang sudah ya cukup dulu ini terakhir hari sini ya terakhir ya apa terakhir Nabi sebutkan aumubikuha atau dia membinasakan diri nah kalau dia mengikuti syahwatnya, mengikuti jalan setan, dan dia dia menjual dirinya kepada Allah, dia jual dirinya kepada setan, maka dia menyesarakan, maka dia membinasakan dirinya. Dia ini baca apa? Mubiku, mubiku Mimnya dibaca mu ya. Ini artinya membinasakan. Kalau dibaca ma, mau biko, artinya apa bacanya? Perantara artinya. Baca ma. Ini bahasa Arab. Sama juga tentang doa orang yang sakit itu. Apa doa kalau mendoakan orang yang sakit? Allahu ya yashfi gitu. Yang mana benar itu? Allah apa bacanya itu? yusfi kata yashfi? Hah? Siapa yang hafal? Tidak pernah mendoakan orang sakit. Kalau ada orang sakit doakan Allahu yusfi. Ya gitu ya. Yang mana yang benar? Saya lupa lupa ini. Nah yang tadi yusfi dengan yusfi tadi mana yang benar? Yusfi atau yusfi? Ayo ini. Hah? Ayo jawab. Gimana bisa menjawab Ustaz? Kami tidak pernah melakukan. Nah itu masalahnya juga. Tidak pernah dihafalkan doa-doa seperti ini. Harusnya sedikit-sedikit itu hak muslim. Datang orang sakit mau didoakan. Kita mau makan juga baca doanya. Ya, ketemu istri juga berdoa juga dulu. Ya, bagus. Enggak pernah ya gimana? Ini penting. Baik, saya sekarang saya ingat ya, saya ingatkan. Jadi kalau dalam mendoakan orang yang sakit tadi harusnya dibaca apa? Allahu ya, ya yang dibaca. Ini artinya semoga Allah menyembuhkan kamu. Allahu yashfika. Ini yang betul ya. Allahu apa? Yashfika. Artinya semoga Allah menyembuhkan kamu. Adapun kalau yang dikatakan jelek tadi Allahu yu yusfi. Baca doa saja bisa harus belajar sama guru. Makanya kalau orang belajar dari buku-buku tidak pernah belajar kepada guru itu apalagi sekarang internet banyak buka saya langsung telan telan. Ini banyak hancur dia. Banyak subat dan sawat di situ muncul. Ya. Dan kerusakan umat di situ. Karena dia tidak bisa menyaring mana yang betul. Karena itu Syekh Saleh Fauzan pernah ditanya, "Ya Syekh, bagaimana ada penuntut ilmu dia itu hanya baca kitab-kitab saja?" Tapi dia tidak pernah duduk kepada ulama untuk memahami isi kitab. Kata beliau, "Hada khata." Kata beliau, "Ini adalah kesalahan." Ini adalah kesalahan dan orang yang seperti ini kata beliau akan banyak salahnya. Akan banyak salahnya sebab kitab itu kata beliau, ilmu itu duduk dengan ulama, ulama yang akan memahamkan maknanya, maksudnya. Karena itu sebagian ulama zaman dulu juga mengatakan man kana syaikhuhu kutubahu fa khata'uhu aghlabu min sawabi atau aktsaru min sawabi sama lafaznya. Jadi siapa yang gurunya itu syekh-syekhnya itu adalah kitab-kitab saja maka salahnya itu lebih banyak daripada benarnya. Karena itu disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan contoh orang yang membaca Sahih Bukhari dia baca sendiri tidak pernah dia berguru tidak ada ilmunya untuk memahami hadis Nabi tidak bagus juga bahasa Arabnya. Akhirnya dia baca sendiri, dia baca Alaikum bihadihil habati sauda. Fainau syifa'un min kulida illa Itu hadisnya ya. Ambillah oleh kalian habatus sauda, jintan hitam. Karena padanya ini obat segala penyakit kecuali kematian. Ternyata cetakan dia itu ada jatuh sedikit, maka nampaknya dua titiknya. Kan habba, berarti habba ini pakai ba ya. Titiknya berapa, ba? Satu. Ternyata karena dia tidak pernah dengar dari orang lain, tidak pernah dia berburu, dia baca hayyah. Alaikum bihayyati sauda. Bihayyati sauda. Ambillah oleh kalian ular hitam. Dia adalah obat segala penyakit. Dia cari ular hitam, dia tangkap, kemudian dia dia makan itu ular hitam, mati dia. Ceritakan oleh Syekh Saleh Fauzan ini. Dan ada lagi kisah yang lain juga demikian pula. Kisah yang lain demikian pula. Nabi SAW perintahkan dia Kata Nabi kalau kalian datangilah sholat itu bisa kinati wal wakar. Datanglah kalian ke sholat itu dengan apa? Sakinah dengan tenang, ya perlahan-lahan. Ya. Tapi dia baca salah. Maka dia eh, katakan apa? Datangilah sholat itu dengan palu-palu dan dengan kampak. Dia bawa palu-palu dan kampak berarti sholat. Alhamdulillah. Ini banyak kesalahan. Ada juga sebagian manusia salah dalam memahami hadis Nabi. Ya. Ya, dan ternyata ditanyakan kepada para ulama salah maknanya. Mereka pahami bahwa kata Nabi Sallam atau ucapan Imam Syatibi di dalam kitab beliau uh, ya ada kitab beliau ya kita Imam Syatibi mengatakan bahwa orang yang terus menerus duduk di tempat duduknya yang dia sholat menjadi imam layan sorry. ini namanya sorof ya layan sorib dia tidak berpaling dari tempat duduknya maka lebih baik dia duduk di atas api neraka di atas bara api kalau salah begitu lafaznya. Maka mereka pahami harus berpaling dari tempat duduk itu pindah. Maka dia jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit dia pindah dari tempat makmum situ. Dia tinggalkan tempat duduknya. Padahal kalau kita lihat hadis-hadis Nabi yang lain, nah ini gunanya. Lihat hadis-hadis Nabi yang lain menjelaskan bagaimana perbuatan Nabi. Ternyata hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu masih berpaling di situ, dia menghadap kepada jamaah. Ya, ini tempat duduknya. Assalamualaikum. Balik dia. Baliknya ada beberapa bentuk disebutkan. Dalam diri Imam Muslim Nabi berbalik ke kanan. Dia berbalik ke kanan dan menghadapkan wajahnya ke manusia. Atau Nabi hanya sekitar berbalik ininya kepada manusia. Begitu. Menyamping. Ada kadang Nabi juga berbalik ke sebelah kiri. Ini ya. Dan ditanyakan kepada ulama begitu. Makanya kalau ulama mengatakan orang-orang seperti ini hum jahilun jalan murakkabat. Tapi dia merasa benar, berjalan. Mereka ini adalah orang-orang yang jahil, jahil murakkab. Apa maknanya? Mereka ini orang yang bodoh, bodoh kuadrat. Sudah salah, masa benar lagi. Menyalahkan lagi orang lain. Makanya kata Syekh Saleh Fauzan, hum jahilun jahlan murakkaban. Mereka itu orang yang bodoh, bodoh kuadrat lagi. Bagaimana bodoh kuadrat? Kalau dia tahu kebenaran, kalau dia tidak menerima saja, masih bodoh biasa. Tapi kalau justru yang dia ketahui lawan dari kebenaran, dianggap kebenaran, nah ini masalah. Ya, ini masalah. Jelas ya? Baik. Jadi bagaimana doa orang untuk orang sakit? Allahu ya. Allahu yashfika. Semoga Allah menyembuhkan engkau. Begitu ya? Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.